Qala rahimahullah at-tasi. Pembatal keislaman yang kesembilan. mani i'taqada anna ba'dan nas Barang siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia yasa'ahul khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam boleh bagi mereka keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kama wasi al khadr al-khuruj an syariati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Ya, Khadir bisa dibaca Khadir, bisa dibaca Khidir. Sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam boleh keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Inilah pembatal keislaman yang kesembilan dan maksud beliau adalah membantah kekufuran atau menjelaskan kesyirikan sebagian orang-orang sufi atau orang-orang tasawuf tarekat. Mereka berkeyakinan wali-wali mereka atau mereka sendiri, diri-diri mereka, murid-muridnya ataupun wali-walinya memiliki satu amalan-amalan khusus yang apabila mereka kerjakan akan sampai pada satu tingkatan yang mereka sebut dengan hakikat. Meninggalkan tingkatan syariat. Jadi mereka membagi agama itu ada dua dan ini pembagian yang mengada-ada di dalam agama dan mengantarkan kepada kekufuran yaitu membagi agama menjadi syariat dan hakikat atau menjadi empat syariat tarekat hakikat ma'rifat iya intinya dua saja syariat dan hakikat dari empat itu intinya dua syariat dan hakikat ini adalah pembagian yang bid'ah dan mengantarkan kepada kekufuran apabila mereka meyakini dirinya atau wali-wali mereka sudah tidak wajib lagi melakukan sebagian syariat Nabi Muhammad SAW karena dia sudah sampai derajat hakikat maka ulama seluruhnya sepakat ini termasuk kategori kekufuran termasuk kategori kekufuran iya kenapa kekufuran jamaah sekalian paling tidak ada dua sisi yang menunjukkan kekufurannya sisi yang pertama adalah pendustaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan kedua, pengingkaran terhadap kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam Al-Quran dan Sunnah Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabarkan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya untuk seluruh manusia bahkan untuk seluruh jin tanpa pengecualian tanpa pengecualian ya dan ulama seluruhnya sepakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk manusia dan jin seluruhnya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa juz ke-10 halaman 434 atau 435. Baik. Ulama seluruhnya sepakat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia tidak ada pengecualian bahkan seluruh jin. Tidak ada pengecualian dari bangsa manapun mereka berasal dan kapanpun mereka hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sampai akhir zaman berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Yaitu makhluk dari kalangan manusia dan jin seluruhnya. Bukan untuk sebagian orang saja. Demikian pula dalam surat Al-A'raf ayat ke-158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Maka ketika seseorang mengatakan, "Saya sudah sampai derajat hakikat, saya tidak wajib lagi melakukan sholat, berarti dia mengingkari ayat ini. Jadi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diutus kepadanya untuk memerintahkan dia melakukan solat. Dan jemaah sekalian, itu adalah kekufuran, kebodohan dan kesombongan sekaligus. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja orang yang sudah dijamin masuk surga, ternyata beliau masih solat, masih berpuasa, bahkan beliau solat sunnah, solat malam sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Ini orang nggak jelas, nggak dijamin masuk surga, tiba-tiba mengatakan saya sudah tidak wajib lagi sholat, tidak wajib lagi puasa, tidak wajib lagi zakat. Ya, sampai pada tingkatan jamaah sekalian, kalaupun mereka melakukan maksiat, maka itu secara syariat kita lihat maksiat, tapi hakikatnya tidak. Ya, misalkan ada seorang menurut mereka wali, ya, wali setan, bukan wali Allah datang di sebuah tempat pelacuran. Ya. Itu secara syariat salah. Dia mau berhubungan dengan naudzubillah seorang pelacur. Secara syariat salah. Tapi nggak boleh kita salahkan dia karena secara hakikat dia nggak salah. Ya. Secara hakikat kenapa dia nggak salah jemaah sekalian? Dia mau membersihkan rahim para pelacur tersebut. Ya. Seperti itu kata mereka, naudzubillah. Ya. Ini kekufuran. Ini bukan penyimpangan bid'ah biasa melainkan kekufuran. Iya. Kemudian mereka berdalil. Mereka berdalil, nah ini syubhat mereka. Bagaimana membantah syubhat ini? Mereka berdalil sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam beliau keluar dari syariat Musa alaihi salam tidak terikat dengan syariat Musa. Iya. Tidak terikat dengan syariat Musa. Iya. Bahkan Musa memprotesnya. Iya. Dalam kisah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, kisah yang panjang antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Itu dalil mereka. Iya. Maka jemaah sekalian, bantahan terhadap syubhat ini yang pertama adalah Nabi Musa alaihi salam tidak diutus untuk Nabi Khidir. Bahkan Nabi Khidir adalah nabi tersendiri. Makanya dalam riwayat Al-Bukhari, ketika mereka pertama bertemu, Nabi Khidir alaihissalam bertanya, apakah engkau Musa Bani Israel? Artinya, Nabi Khidir tidak berasal dari Bani Israel. Beliau adalah nabi tersendiri, diutus kepada kaum yang lain. Dan itulah para nabi dan rasul terdahulu mereka diutus hanya untuk kaumnya saja. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'amatan." Dahulu para nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Ya. Makanya aneh kalau ada orang Indonesia beragama Kristen. Ya, Aneh juga orang Eropa beragama Kristen. Agama Kristen itu pertama kali Nabi Isa alaihissalam membawa hanya untuk Bani Israel. Ya Bani Israel abudullaha Rabbi wa Rabbakum. Nabi Isa, diut Nabi Isa alaihissalam diutus dahulu untuk Bani Israel, bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Eropa. Ya, Makanya mereka harus masuk Islam karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk mereka. Iya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, jawaban yang kedua terhadap syubhat ini adalah di dalam di dalam perbuatan Nabi Khidir alaihissalam menyelisihi syariat Musa tidak ada padanya penyelisihan syariat Nabi Khidir. Iya kan? memang berbeda dengan syariat Musa, tapi syariatnya lain. Maka Nabi Khidir tidak melakukan pelanggaran syariat. Iya. Tidak melakukan pelanggaran syariat. Beda dengan orang yang nggak mau sholat. Karena merasa sudah derajat hakikat. Atau orang yang nggak mau puasa. Itu sudah jelas-jelas menyelisihi syariat bahkan termasuk kekufuran. Meninggalkan sholat termasuk kekufuran. Itu jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga jemaah sekalian, Nabi Khidir alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, yaitu wahyu. Dan kami ajarkan dia ilmu dari sisi kami. Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Khidir. Beliau pun berkata, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidak melakukannya karena keputusanku. Itu wahyu dari Allah. Ternyata jemaah sekalian mereka juga mengaku menerima wahyu. Ternyata benar wahyu dari syaitan. Iya. Wahyu dari syaitan. Baik, ini paling tidak tiga jawaban. Tiga jawaban terhadap syubhat ini. Dan pada jawaban yang ketiga semakin menguatkan beliau menerima wahyu karena apa yang beliau lakukan itu termasuk perkara gaib. Perkara gaib, yaitu beliau membunuh seorang anak karena anak itu kalau dia besar nanti akan menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya. Itu kan perkara gaib yang akan terjadi di masa depan. Dan dalam surat Al-Jin ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin. Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Maka tidak Allah beritahukan perkara gaib tersebut kepada seorang pun kecuali yang dia ridhoi dari kalangan para rasul. Menunjukkan Nabi Khidir alaihissalam termasuk seorang nabi atau seorang rasul yang Allah berikan wahyu kepadanya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, Ulama berbeda pendapat tentang Nabi Khidir alaihissalam. Ini sebagai tambahan faidah tentang Nabi Khidir alaihissalam. Apakah beliau seorang nabi atau seorang wali? Ulama ahlu sunnah ada dua pendapat. Mayoritas ulama mengatakan beliau nabi. Sebagian kecil ulama ahlu sunnah mengatakan beliau adalah wali. Orang-orang sufi juga mengatakan beliau adalah wali bukan nabi. Tapi beda antara ahlu sunnah yang mengatakan beliau wali dan sufi yang mengatakan beliau wali. Apa perbedaannya jemaah sekalian? Perbedaannya adalah orang-orang sufi meyakini para wali itu kedudukannya lebih tinggi dari para nabi. Buktinya Nabi Khidir lebih tinggi daripada Nabi Musa. Ya, walaupun pendapat yang benar Nabi Musa lebih mulia. Ya, kalau kita memang kalau baca sekilas dalil kisah di dalam surat Al-Kahfi seakan-akan Nabi Khidir lebih mulia. Tapi kalau kita perhatikan seluruh dalil, Nabi Musa lebih mulia daripada beliau. Iya, Nabi Musa lebih mulia daripada beliau. Di antaranya hadis tentang eh, uh, 70 ribu golongan yang masuk surga. Nabi Musa alaihissalam termasuk Nabi yang paling banyak pengikutnya. Iya. Banyak sekali hadis-hadis tentang kemuliaan Nabi Musa alaihissalam. Iya. Jadi itu perbedaannya. Perbedaan antara Ahlus Sunnah menyikapi wali dan Sufi menyikapi wali. Sufi mengatakan wali itu lebih mulia dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini jelas kebodohan. Karena para nabi itu dengan sendirinya juga para wali. Apa sih arti wali? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebagaimana dalam surat Yunus. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum Allah Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Siapa yang paling beriman dan bertakwa? Para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi para nabi itu otomatis wali. Wali yang paling tinggi kedudukannya. Kemudian setelah itu siapa? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi itu kebodohan. Iya. Nah, Pendapat yang benar Beliau adalah Seorang Nabi Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi Alimul ghaibi Fala yudhiru ala ghaibihi ahadan Illa manirtada mir rasulin Allah yang maha mengetahui perkara gaib Allah tidak menampakkan Perkara gaib itu kepada seorang pun Kecuali yang Allah telah ridhoi dari kalangan para rasul Surat Al-Jin ayat ke-26 Ini termasuk ayat yang menguatkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah seorang wali. Iya. Dan ayat-ayat yang lain. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Demikian pula ucapan beliau yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma fa'altuhu an amri." Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya beliau adalah seorang nabi. Baik. Kemudian jemaah sekalian, apakah beliau masih hidup atau sudah meninggal dunia? Ya. Ada segelintir ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan beliau masih hidup dinukil ya dinukil sebagian ucapan ulama ahlu sunnah bahwa Nabi Khidir alaihi salam masih hidup kalau sufi sudah jangan tanya ya mereka yakin benar masih hidup ya pendapat yang benar adalah beliau sudah meninggal dunia berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah dalil dari Al-Quran diantaranya surat Al-Anbiya ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld, afa imitta fahumul khalidun?" Kami tidak menjadikan seorang manusia sebelummu yang kekal. Apakah kamu apakah kalau kamu mati kemudian mereka kekal? Maka itu tidak mungkin. Iya. Jadi, andai beliau masih hidup, seakan-akan beliau orang yang kekal. Iya. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Araaitum lailatakum hadhihi?" Bagaimana menurut kalian malam ini? Fa innahu ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa ala wajhil ardi mimman huwa alaihi al-yawm ahadun. Sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama 100 tahun ke depan setelah malam ini tidak akan ada seorang manusia pun yang tersisa yang hidup di malam ini. Iya. Yang hidup di malam ini uh, eh, 100 tahun ke depan tidak ada yang tersisa, semuanya akan mati. Jadi andai beliau masih hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, maka beliau pasti sudah meninggal dunia. Iya. Dan andai beliau masih hidup, pasti beliau akan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan masuk Islam dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita masuk pembatal keislaman yang terakhir.